Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah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 rezeki yang hari Selasa waktu saya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terakhir sampai di mana kita? Sirah ini. Yang terakhir sampai di mana? Sampai Hudaibiyah. Yaitu perang Hudaibiyah atau perjanjian Hudaibiyah. Yang di sana banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya adalah pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh ke depan, ada kalanya perlu ngalah sedikit demi cita-cita yang besar. Dan Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang muka tabatul muluk wal umara. Mengirim surat kepada para raja dan para penguasa. Setelah perjanjian Hudaybiyah, otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aman dari makar orang-orang Quraisy. Karena di antara isi perjanjian Hudaybiyah yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Berarti Rasulullah SAW sekarang ini punya kesempatan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah leluasa. Tidak ada lagi yang menghalangi, hanya ada kerikil-kerikil di pinggiran Madinah yang juga akan dibereskan setelah itu. Sementara musuh besar tidak lagi menghalangi kafir Quraisy. Rasulullah Muhammad SAW telah mendarah daging pada diri beliau dakwah sudah mengkristal dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah. Jadi dakwah ini jalan terus. Tidak ada yang bisa menghentikan dakwah kecuali kematian. Selama jiwa dikandung badan, dakwah jalan terus. Jadi yang ada itu hanya satu dari dua pilihan, salah satu. Yaitu menang dalam dakwah atau mati menang. Dakwah jalan terus sampai mendapat kemenangan atau saya yang mati di medan dakwah. Itulah yang men, yang sudah mendarah daging pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang beliau inginkan manusia ini semuanya iman, semuanya selamat. Subhanallah. Jadi Rasulullah mempunyai jiwa ar-raghbah fi hidayatin nas. Mempunyai keinginan kuat untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Kasihan manusia ini. Harus diberi hidayah. Sehingga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sifat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimananmu dan keselamatanmu. Yang diinginkan oleh Rasulullah cuma itu aja. Kita iman supaya kita selamat, supaya kita bahagia dunia akhirat, supaya kita masuk ke dalam syurga. Tapi ternyata banyak orang tidak mau masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku pasti masuk syurga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Lalu para sahabat heran, "Waman ya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata beliau, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad apa? Orang yang taat kepadaku masuk surga. Yang mendurhakai aku berarti tidak mau masuk surga. Tinggal kita milih. Jalan ada di depan mata. Rasulullah tidak minta apa-apa kepada kita. Yang diinginkan hanya kita ini beriman dan kita selamat, kita bahagia dunia akhirat. Sampai Rasulullah pernah kecewa. Beliau ingin membunuh dirinya, kecewa. Orang tidak iman tidak mau iman, tidak selamat tidak mau. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim ilm yu'minu bihadzal hadithi Asafa. Asaf. Kecewa. Menyesal. Kenapa? Orang-orang diajak iman tidak mau. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ay muhlikun nafsaka. Ay qatilun nafsaka. Hampir-hampir Rasulullah itu membunuh dirinya. Bunuh diri. Kenapa? Kecewa. Orang-orang diajak iman tidak mau. Diajak selamat tidak mau. Diajak bahagia tidak mau. Tapi oleh Allah dihibur bahwa itulah memang sunnatullah Itulah para nabi dan rasul, ada orang iman, ada orang kafir. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tidak dijelaskan, mau iman silakan, mau kafir silakan. Tapi masing-masing mendapatkan balasan. Jadi Rasulullah setelah selesai Hudaybiyah ini, Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, sekarang Rasulullah kirim surat ke raja-raja. Ini menunjukkan bahwa keadaan saat itu sudah keadaannya sudah apa ya, sudah modern sekali. Peradabannya itu sudah tinggi. Jadi peradabannya sudah tinggi. Rasulullah kirim surat. Kalau ibaratnya sekarang ini kirim surat ke negara-negara adidaya. Kalau dulu itu ada Soviet, ada Amerika. Itu dikirimi surat. Hei, Gorbachev masuk Islam. Hei, siapa namanya? Ronald Reagan masuk Islam. Ini menunjukkan saat itu sudah peradaban luar biasa. Rasulullah kirim surat. Di antara yang dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Raja Najasyi, yaitu raja dari Habasyah, Ethiopia. Raja Najasyi. Yang rajanya bernama Ashamah bin Abjar. Yang mana ketika itu ketika kaum Muhajirin delegasi muhajirin pergi ke Habasyah, juru bicaranya adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Thalib. Ketika periode Mekah dulu kan pernah ada muhajirin kan ke Habasyah, delegasi pertama, kloter pertama, kloter kedua yang dipimpin oleh juru bicaranya Ja'far bin Abi Thalib. Ketika itu Raja Najasyi ingin tahu ajaran Islam, lalu sahabat Ja'far dengan kepandaiannya sebagai juru bicara menyampaikan ajaran Islam, bagus Islam. Lalu Najasyi minta dibacakan beberapa ayat, dibacakan beberapa ayat dari surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sod, dan seterusnya. Sampai akhirnya Najasyi itu cocok dengan Islam. Dan Najasyi masuk Islam. Tapi tidak menampakkan keislamannya karena negaranya negara kafir, rakyatnya kafir, sendirian. Ini Rasulullah SAW sengaja menawarkan Islam kepada Najasyi. Saat itu simpati, tapi belum menyatakan Islamnya, cuma simpati dalam hati. Di antara isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hada kitabun min Muhammadin Nabi ila Najashi al-Asham azimil Habasyah. Ini adalah surat dari Muhammad seorang nabi kepada Najasyi al-Asham penguasa negeri Habasyah. Salamun ala manittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum tidak boleh kepada orang kafir jadi salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita memberi salam orang kafir tidak boleh. Tapi kalau orang kafir memberi salam kita, Assalamualaikum. Jawab tidak kita? Para ulama beda pendapat. Beda pendapat. Yang jelas pada pada zaman Rasulullah saw dulu itu ahli kitab suka memberikan salam orang Yahudi, tapi salamnya itu dipalsukan. Bukan assalamualaikum, tapi bukan assalamualaika, tapi assamualaik. Assamualaik racun bagimu. Ditipu kayak kayaknya assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaik, assalamualaik. Ibunda Aisyah jawab, waalaikumsalam wal la'nah. Racun bagimu sekaligus laknat, ditambahi lagi. Kata Rasulullah jangan. Jangan. Kalau mereka bilang assalamualaikum racun bagimu, kamu jawab waalaikum. Itu aja. Bagimu juga. Terus bagaimana kalau dia benar-benar mengucapkan alaikum Sebagian ulama mengatakan jawabnya waalaikum gitu saja. Sebagian yang lain tetap jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memang beda pendapat di kalangan ulama. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau pendapatnya waalaikumsalam. Dia assalamualaikum waalaikumsalam. Salam sejahtera bagimu juga. Tapi di dunia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin bi ahsana minha au rudduha." Ayat ini umum. Kalau kamu diberi salam, kamu jawab yang lebih baik atau yang penting kamu menjawab yang sama. Yang penting kamu jawab. Seperti itu. Tapi kalau kita mendahului orang kafir memberikan salam dilarang. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suratnya wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yattakhid sahibatan wala walada. Dan aku bersahadat bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Karena Najasyi ini orangnya beragama Nasrani. Sehingga Rasulullah suratnya isinya gini. Karena orang Nasrani kan ada Tuhan ibu, Tuhan bapak ya. Maryam seakan-akan istrinya Allah. Isa seakan-akan anaknya Allah. Maka di permukaan suratnya diterangkan Allah Maha Esa, tidak ada sekutu. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, Maha Esa. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ad'uka bidi'ayatil Islam. Wahai Najasyi, aku mengajak kamu untuk apa? Mengajak kamu kepada dakwah Islam. Fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam. Karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah, utusan agama Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu pasti akan selamat. Lalu dituliskan juga di sana surat Ali Imran ayat nomor 64. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini menunjukkan Islam ini agama sportif. Hai ahli kitab, mari ke sini. Mari kita berada dalam satu kata yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Janganlah seorang di antara kami menyembah kecuali Allah saja. Dan janganlah seorang dari kami menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan pula sebagian dari kami menjadikan yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi Rasulullah ngajak ahli, hey ahli kitab, ayo kita sama-sama beragama tauhid. Jadi intinya Islam adalah la ilaha illallah, tauhid. Ayo kita sama-sama kembali kepada ajaran tauhid. Kalau mereka berpaling, ya sudah, kamu katakan saja isyhadu bi anna muslimun. Saksikan kami adalah orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dituliskan ayat ini Ali Imran 64 lalu ditutup dengan kata-kata fa in abaita fa inna 'alaika ithman nasara min qaumik. Hai hey Najasyi, kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka kamu mendapatkan dosa orang-orang Nasrani dari kaummu. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, dosa kaummu kamu tanggung semuanya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di Quran itu ada ayat yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain. Memang benar. Dosa or, dosa saya tidak mungkin diemban orang. Dosa orang tidak mungkin saya emban. Kecuali kalau seseorang itu menyesatkan orang, maka orang tersesat berdosa. Sekaligus yang menyesatkan juga dapat kiriman dosa. Karena orang tersesat gara-gara usaha dia. Demikian pula seorang pemimpin. Pemimpin itu kalau membiarkan rakyatnya tersesat, tidak diarahkan. Pemimpin ini dosa. Dosa rakyat semuanya ditanggung dia. Tanpa mengurangi dosa rakyatnya. Jadi pemimpin itu tidak gampang. Maka Rasulullah mengatakan kepada Najasyi, hey Najasyi, kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka dosa rakyatmu kamu tanggung semuanya. Karena kamu membohongi rakyatmu. Rakyatmu kamu biarkan berada dalam kesesatan. Seperti itu. Yang membawa surat ini seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah al dhamri Yang membawa surat ini. Tapi masuk Islamnya Najasyi melalui tangannya Ja'far bin Abi Thalib. Karena delegasi hijrah muhajirin ke Habasyah dulu masih belum pulang, masih ada di Habasyah. Jadi mereka ketika berangkat dulu tahun berapa itu? Tahun 11 Hijriah, tahun 11 kenabian, masih belum pulang. Sampai sekarang tahun 6 ini, tahun 6 Hijriah. Berarti mereka berada di Habasyah selama eh, hampir 10 tahun mereka di sana. Jadi belum pulang. Jadi masuk Islamnya melalui Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata Najasyi ini Masya Allah Setelah mendapat surat dari Rasulullah SAW Yang mana sebelumnya telah banyak berinteraksi Dengan Ja'far bin Abi Talib Dan kaum muslimin Sudah banyak faham Islam Sehingga dia lebih terbuka menerima Islam Ketika menerima surat Rasulullah SAW Diterima surat itu Ditaruh di matanya suratnya Istilahnya itu alal ain wa ras Saya terima ini Langsung dia turun dari singgasananya Artinya dia benar-benar menghormati dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah Najasyi ini. Masya Allah. Kemudian Najasyi ini meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Meninggal dunia di negara kafir, tapi Rasulullah selesai oleh Allah diberitahu hari itu juga hari ini Najasyi mati. Di negara kafir sendirian tidak ada yang menyolati. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk sholat gaib, menyolati Najasyi. Dari sinilah disyariatkan sholat gaib. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, sholat gaib itu ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan sholat gaib itu disyariatkan untuk siapa saja dan kapan saja. Sudah disolati atau belum disolati. Pokoknya sholat gaib. Ada yang mengatakan, oh enggak, sholat gaib itu khusus untuk pemuka-pemuka, tokoh-tokoh. Pemuka agama atau tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin-pemimpin negara, pejabat-pejabat khusus disolati gaib. Sebagian mengatakan, oh Sholat goib itu hanya khusus orang Islam yang mati dan dia tidak ada yang nyolati. Ini beda pendapat. Yang namanya fikih banyak pendapat. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, maka yang kuat adalah pendapat yang mengatakan sholat goib tidak disyariatkan. Kecuali orang yang mati dan tidak ada yang nyolati. Karena dalil semuanya satu. Dalilnya adalah najasi ini. Dan Rasulullah selesai menyolati Najasyi karena dia tidak ada yang menyolati Mati di negara kafir. Sementara banyak sahabat lain mati di sana, sana. Rasulullah tidak ada menyolati. Tidak ada riwayatnya salat gaib. Tidak ada. Sahabat tidak ada riwayat salat gaib. Cuman ini aja. Itu tentang salat gaib. Hanya saja ini masalah khilafiyah fikih. Tidak usah ribut masing-masing dengan keyakinannya. Sambil berusaha kita mencari pendapat yang paling kuat berdasarkan Dalil ilmiah, ilmiah itu perlu. Sambil lapang dada kalau ada beda pendapat. Alhamdulillah Najasyi bahagia dunia akhirat. Untung Najasyi ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Najasyi ini mati diganti oleh raja yang lain. Najasyi itu gelar. Kalau di Mesir itu gelarnya raja Firaun. Kalau di Ethiopia gelarnya Najasyi. Setelah Najasyi ini mati, Kemudian ganti lagi Najasyi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak masuk Islam, tapi tidak ada berita-beritanya apakah dia masuk Islam atau tidak. Wallahu a'lam. Kemudian di antara surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim kepada Raja Muqawqis yaitu Raja Iskandariah. Dikirimkan surat yaitu Raja Mesir dan Iskandariah. Yang mana isi suratnya hampir mirip tapi ada beberapa perbedaan. Isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad abdillahi wa rasulih ilal muqawqis azimil kibt. Dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada muqawqis penguasa Kibti. Kibti itu Mesir ya, bangsa Mesir bangsa Kibti. Salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam. Sesungguhnya aku mengajak kamu untuk masuk ke dalam dakwah Islam, hendaklah kamu masuk Islam supaya kamu selamat. Masuk Islam, kamu selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah kamu Islam Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. Jadi orang Nasrani yang mengamalkan Nasrani yang murni, lalu dia masuk Islam, mengamalkan Islam yang benar, pahalanya dua. Pahala Nasrani dulu dan pahalanya Islam. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithma ahlil kibti. Kalau kamu berpaling, tidak mau masuk Islam, maka kamu menanggung dosa orang kibti semuanya. Jadi pejabat ini tidak gampang loh. Kepala negara itu tidak gampang. Tidak gampang kepala negara itu. Nah, harus rakyatnya diupayakan supaya kembali kepada jalan petunjuk. Bagaimana upayanya? Jangan nanti dia mengatakan semua agama sama. Kita ini agak kita ini berada di negara yang majmuk. Semua agama sama. Oh, jangan. Jangan. Ini masalah akidah. Bisa kafir nanti semua agama sama itu. Anda tetap Islam tegas sambil menghormati yang lainnya. Selama mereka tidak tidak ngacau, tidak ngerusak, dihormati silakan, dihargai. Ada aturan-aturannya, kafir dimmi. Lalu Rasulullah SAW juga menuliskan surat Ali Imran ayat 64 sama dengan tadi dan yang membawa surat ini Hatib bin Abi Balta'ah yang bawa surat kemudian Alhamdulillah Muqawqis ini menerima surat dengan penuh hormat dengan penuh hormat. Kemudian juga surat ini diberi stempel oleh dia, diterima betul. Di zaman dulu juga ada stempel. Jadi sudah apa namanya? Zaman dulu itu peradaban sudah tinggi loh. Kalau dikatakan zaman Nabi itu zaman primitif, tidak benar. Peradaban tingkat tinggi. Stempel ada. Bahkan Rasulullah juga punya stempel. Cincin beliau stempel. Tulisannya Muhammad Rasul Allah. Itu stempel. Karena raja-raja zaman dulu tidak mau menerima surat yang tidak ada tempelnya, nggak ada capnya. Kemudian disimpan surat ini oleh Muqawqis. Kemudian Muqawqis ini meyakini bahwa Muhammad adalah nabi, saya percaya. Muhammad adalah nabi dan subhanallah Muqawqis ini juga yakin bahwa Muhammad ini bakal menguasai negeri Syam. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Subhanallah ya hidayah ya. Hidayah itu mahal. Dia yakin Muhammad ini benar, dia nabi. Yakin bakal dia menang, bakal berkuasa. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Cuma dia masih punya nilai lebih, menghormati, menghargai, memuliakan, tidak ganggu, tidak menyakiti, tidak melecehkan. Bahkan Rasulullah dikirim hadiah. Waktu itu Mokawkes mengirimkan hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang budak wanita yang bernama Maria dan Sirin Maria Al-Qibtiyah. Yang kemudian Maria Al-Qibtiyah ini oleh Rasulullah diambil, dia dikumpuli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melahirkan anaknya yang bernama Ibrahim. Masuk Islam dan dimerdekakan. Sementara Sirin dihadiahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan bin Thabit. Salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak membantu Islam dengan syair-syairnya. Kemudian juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, oleh Mukaukes diberi hadiah kiswah, kain-kain, pakaian dan diberi baglah sejenis kuda, agak kecil dari kuda yang nama yang diberi nama dal-dal. Jadi Rasulullah itu suka memberi nama, kendaraannya diberi nama semuanya. Jadi ini adalah Raja Mukaukes, dia meyakini kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah-hadiah kepada Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau masuk Islam. Di dunia dia untung, kerajaannya tetap eksis karena dia menghormati Rasulullah SAW. Tapi di akhirat dia masuk neraka. Orang kafir berbuat baik, oleh Allah diberi balasan, tapi balasannya duniawi. Di akhirat tidak ada. Mukaukis kerajaannya tetap tetap langgang kerajaannya. Kemudian juga dikirimkan surat kepada Raja Persia, Kisra, Raja Persia. Persia itu orangnya sombong-sombong, terkenal dari dulu dan seterusnya, sombong-sombong. Orang Persia itu orang rasialis, sangat rasialis. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan la fakhra li aswat ala ahmar. Tidak ada kebanggaan antara orang kulit hitam dan orang kulit merah. Yang dimaksud kulit merah adalah orang Persia rasialis Persia itu. Persia itu dari dulu pemimpin-pemimpinnya suka diagung-agungkan, suka dikultus-kultuskan. Sehingga ketika ada agama yang kecampuran dengan adat Persia, maka agamanya kalah. Kecampuran adat Persia mengkultus-kultuskan, kultus individu. Itu tradisi orang Persia, bukan Islam. Pengkultusan, ini orang suci, orang suci tidak ada, tradisi. Islam semuanya sama. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan surat di antara isinya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang min Muhammad Rasulillah ila Kisra azimi Faris dari Muhammad putusan Allah kepada Kisra penguasa Persia. Kita lihat di sini jamaah sekalian. Rasulullah SAW selalu menyebutkan para penguasa dengan sanjungan. Walaupun mereka kafir, mereka adalah penguasa di Sanjung. Ini adab dan ini strategi dakwah yang paling bagus. Karena biasanya orang itu kalau di Sanjung senang. Apalagi orang yang ditokohkan, tokoh, pejabat, penguasa, di Sanjung itu senang. Rasulullah tidak menghina. Rasulullah selalu menyebut adimil habasya, penguasa habasya. Adimi al kibet penguasa kibeti. Adimi faris, penguasa Persia diangkat. Dan orang kalau diangkat gini nanti hatinya bisa diambil. Takliful kulub. Menggait hati. Rasulullah SAW ini luar biasa. Kemudian kata beliau, Salamun ala manittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih. Salam sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa ad'uka bi di'ayatillah fa inni ana rasulullah ila nasi kafah. Dan aku menyeru kamu mengajak kepada dakwah Islam karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk manusia semuanya. Liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin supaya aku memberikan peringatan kepada orang yang hidup dan celakalah bagi orang-orang yang kafir, enggak mau iman. Fa aslim taslam, hendaklah kamu masuk Islam supaya kamu selamat. Fa in abaita fa inna itsmal majus alik. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka dosa-dosa orang Majusi kamu tanggung. Karena di sini agamanya Majusi. Nyembah apa Majusi itu? Nyembah api. Kalau Habasha Nasrani, Mukaukis Nasrani. Kalau ini Majusi nyembah api. Dan waktu itu yang membawa surat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudafah juga Masya Allah. Pernah ditangkap oleh penguasa kafir, ditangkap dia. Tangkap diberi tawaran kerajaan. Kamu kalau mau masuk agama Nasrani, kamu akan saya beri harta yang banyak. Akan saya beri separuh kerajaan saya. Lalu dia nolak, tidak mau. Kemudian diancam oleh penguasa itu, dibuatkan air yang panas, mendidih air itu. Lalu kemudian ada satu orang dilemparkan ke air itu, dan kulitnya matang semua, terkelupas. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi, kalau kamu tidak mau masuk Nasrani, saya masukkan situ. Sahabat Abdullah bin Hudhafa nangis, nangis Dipikir mereka takut, wah oh, ini takut ini, mau oh, dilemparkan takut. Padahal beliau bilang, saya nangis bukan takut ini. Saya nangis ini saya kepingin punya seratus nyawa. Lalu dilemparkan satu-satu. Satu, dua, tiga, sampai seratus Saya kepingin. Demi membela agama Islam. Akhirnya penguasa Nasrani itu ini orang aneh ini. Ini orang aneh. Inilah iman. Kalau sudah masuk hati, semuanya dikorbankan sahabat Abdullah bin Hudafah As-Sahmi tidak menyerahkan surat langsung kepada Raja Persia karena dikenal Raja Persia ini sombongnya bukan main maka kirim suratnya perantara perantara penguasa Bahrain mampir ke Bahrain dulu tolong ini surat dari Nabi Muhammad sampaikan kepada Raja Persia soalnya kalau yang nyampaikan sahabat Abdullah bin Hudafah tidak diterima sombong luar biasa sombongnya jadi maunya yang terima sama-sama penguasa Lalu oleh penguasa Bahrain dibawa kepada Raja Persia setelah dibacakan, dibacakan apa yang dilakukan oleh dia? Diambil, disobek. Sobek langsung suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dikatakan abdun Hafirun min ra'iyati yaktubus mahu qabli seorang budak yang hina yang rakyatku dia menulis namanya sebelum namaku Kan suratnya namanya Nabi Muhammad dulu kan, dari Muhammad kepada raja Persia. Tidak mau dia. Oh, dia ini orang hina kok nulis namanya dia baru namaku. Dirobek-robek. Setelah berita ini sampai kepada Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu mengatakan, "Mazzaqallahu mulkah." Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ini orang yang celaka dunia akhirat raja Persia ini akhirnya benar-benar dirobek-robek kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa Rasulullah mustajab dikalahkan oleh kerajaan Romawi dengan kekalahan telak sudah kalah sudah lemah oleh Romawi anaknya memberontak kudeta anaknya bapaknya dikudeta anaknya namanya Syairuih Syairuih dikudeta bapaknya kerajaannya diambil bapaknya dibunuh oleh anaknya sendiri berkat doa Rasulullah SAW. Akhirnya negaranya kacau, rusak sampai pada masa sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu direbut oleh kaum muslimin, dikuasai. Dan terus kacau. Jadi ini Persia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rohimakumullah. kita jangan pernah melupakan agama itu sendiri, kebudayaan itu sendiri. Ini penting. Jangan dicampur agama dengan kebudayaan. Dan Persia itu kebanyakan agama dicampur dengan kebudayaan. Termasuk dalam hal kultus-kultus seperti ini. Kultus-kultus individu. Itu kebudayaan orang Persia. Bukan ajaran Islam. Islam tidak ada gitu itu. Tidak ada. Islam semuanya sama. Mengkultuskan Nabi aja tidak boleh. Apalagi mengkultuskan manusia biasa. Jadi ajaran pengkultusan itu dari Persia. Menyebar ke berbagai negara. Itu kebudayaan. Jauh daripada nilai-nilai Islam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim surat ke Raja Kaisar, Kaisar Romawi. Masya Allah, luar biasa. Isi suratnya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila Hirqal adimir Rum. Jadi namanya adalah Hirqal, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda aslim taslam aslim yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika arisi, arisiyin. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka dosa rakyatmu kamu tanggung semuanya. Dosa orang Romawi kamu tanggung semuanya. Lalu dituliskan firman Allah di dalam surat Ali Imran 64 tadi yang membawa surat seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat yang dikenal ganteng. Sahabat Dihya ini tampan, bukan main tampannya. Sampai-sampai malaikat Jibril kalau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelma jadi manusia, kadang pinjem wajahnya Dihya. Saking gantengnya Dihya ini. Kemudian suratnya dibawa disampaikan oleh penguasa Busra. Busra di sekitar daerah Syam. Jadi tidak dibawa langsung perantara sama-sama penguasanya. Dan setelah ketika surat ini telah sampai, Raja Hirkal, Raja Hirkal menahan dulu, ditahan, dipending dulu suratnya. Sebentar. Sebelum dibaca surat ini, saya kepingin supaya dicari dulu orang Arab di sini. Karena Muhammad dari Arab, maka saya kepingin ketemu orang Arab. Akhirnya dicari-cari, ketemu di sana ada rombongan orang-orang Quraisy, rombongan dagang. Yang diantaranya di sana ada Abu Sufyan. Silakan Pak Raja menjamu kalian untuk datang ke kerajaannya. Mereka datang sudah ketemu dengan Raja Hirkol dan para pembesarnya di Romawi semuanya. Lalu Raja Hirkol mengatakan, siapa di antara kalian wahai orang Arab yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah, dengan Muhammad? Lalu yang, ternyata, yang, yang paling dekat adalah Abu Sufyan. Sama-sama dari Quraisynya, suku Quraisy. Lalu Abu Sufyan ditanya beberapa pertanyaan sambil dikatakan inni sa'ilun hada an hadar rajul annabi fa in kadzdzabani fakadzdzibu. Saya akan tanya kepada orang ini Abu Sufyan tentang orang ini, tentang Muhammad. Tolong kalau dia bohong, kalian sebutkan ya bahwa dia bohong. Di depan orang banyak. Jadi Abu Sufyan enggak berani bohong. Padahal Abu Sufyan saat itu bencinya kepada Nabi Muhammad bukan main. Ini dalam suasana masih ribut dengan Quraisy, benci dengan Nabi Muhammad. Tapi nggak bisa bohong, saksinya banyak. Lalu Hirkal menanyakan beberapa pertanyaan dan ini menunjukkan kecerdasan Raja Hirkal. Cerdas betul. Tidak menerima begitu saja, tapi ditek, dicek dulu, diteliti dulu. Di antara pertanyaan Hirkal, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya Muhammad ini menurut kamu? Lalu jawab, huwa fina du nasab. Dia di kalangan kami nasabnya bagus. Memang Nabi Muhammad nasabnya nasab waling bagus. Fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qabla? Apakah sebelum Muhammad ini sudah pernah ada orang yang ngaku nabi seperti dia? Qala la, tidak ada. Dia pertama kali. Lalu pertanyaan lagi, fa asyrafun nas ittaba'u am du'afa'uhum? Pengikutnya dia itu orang-orang besar atau orang-orang lemah? Ini maksudnya pengikutnya dia ini orang-orang yang sombong atau orang-orang yang tawadhu. Lalu jawabannya du'afa'uhum, orang-orang lemah, orang yang tawadhu pengikutnya. Ayazidun am yang kusun? Pengikutnya dia ini terus bertambah atau terus berkurang? Jawabannya bal yazidun, bertambah terus pengikutnya. Kemudian ditanya lagi, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Apakah ada orang yang sudah masuk agamanya lalu dia murtad karena benci kepada agamanya? Ada enggak? Sudah masuk Islam, murtad karena tidak senang dengan Islam. Jawabannya tidak ada. Karena memang orang murtad dari Islam karena benci Islam itu tidak ada. Biasanya orang murtad dari Islam karena materi, bukan benci Islam. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal? Apakah sebelum dia ini mengaku jadi nabi pernah bohong? Dulu pernah bohong enggak dia? Jawabannya enggak pernah. Al-amin. Orang bisa dipercaya. Kemudian fahal yaghdur? Apakah dia ini pernah menipu? Qala la. Tidak, tidak pernah dia nipu. Dia selalu menepati kesepakatan. Tidak pernah bohong. Tidak pernah menipu. Tapi Abu Sufyan berusaha sekarang untuk masukkan keraguan-keraguan. Kata Abu Sufyan, "Wa nahnu minhu fi la nadri ma huwa fa'ilun fiha." Cuma sekarang kita lagi ngetes dia kejujuran dia. Karena kita lagi ada perjanjian dengan dia, perjanjian Hudaybiyah. Kita tunggu dia dia sesuai dengan janji atau tidak. Tujuannya Abu Sufyan mau membuat keraguan keraguan cara terselubung, pelan-pelan. Kemudian fahal qatal tumuhu kata Hirqal, apakah kamu memerangi dia? Qala, na'am, iya, kami memerangi dia. Qala fa kaifa kana lukum iyahu? Bagaimana peperangan kamu dengan dia? Jawabannya al-harbu bainana wa bainahu sujal yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan antara kami dengan dia berimbang. Kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Berimbang peperangannya. Qala wa ma dayakmurukum? Apa? Dia nyuruh kamu apa? Yang diperintahkan apa oleh dia? Yaqul u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqul aba'ukum wa ya'muru bis salati wasidqi wal afafi wasilah. Dia menyuruh supaya kita beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun supaya kita meninggalkan ajaran nenek moyang yang menyimpang, supaya kita sholat, supaya kita jujur, kita menjaga diri, dan juga kita menyambung tali silaturahim. Pertanyaan. Ini pertanyaan yang cerdas ini. Cerdas sekali. Berarti Hirkol bukan orang sembarangan. Orang Masya Allah luar biasa. Lalu setelah pertanyaan ini Hirkol mengambil kesimpulan. Kesimpulannya. Dakarta annahu fikum du nasab wa kadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Kamu tadi mengatakan Muhammad ini nasabnya bagus. Demikian pula para rasul itu selalu diutus oleh Allah dengan nasab yang bagus dari nasab kaumnya. Dakarta annahu lam yakul ahadun minkum hadal qaul qablahu. Ya. Kamu tadi mengatakan bahwa sebelum Muhammad tidak ada orang yang ngaku jadi nabi di sana. Ya ini benar. Karena kalau ada orang yang pernah ngaku jadi nabi, bisa saja Muhammad ini niru-niru dia nanti. Niru-niru, ikut-ikutan aja. Kemudian tadi kamu menjawab bahwa tidak ada bapaknya yang menjadi raja. Nenek moyangnya menjadi raja. Tadi nggak disebutkan ya, mungkin pembicaraannya lain. Seandainya ada nenek moyang yang jadi raja, maka tentu dia ini ingin merebut kembali kerajaan yang pernah dimiliki oleh nenek moyangnya. Kemudian kamu tidak pernah menuduh dia berbohong. Ya. Kalau memang dia tidak pernah berbohong kepada manusia, apalagi bohong kepada Allah. Manusia saja nggak berani bohong, apalagi bohong kepada Allah, lebih tidak berani dia. Kemudian kamu katakan pengikutnya adalah orang-orang lemah. Demikianlah pengikutnya para nabi, orang-orang lemah, orang-orang tawaduk, rendah hati maksudnya. Kemudian kamu katakan tadi pengikutnya bertambah terus. Demikianlah iman. Iman kalau sudah masuk ke dalam hati, iman itu akan menyebar terus sampai sempurna. Tidak berkurang, bertambah terus. Kemudian kamu katakan pengikutnya tidak ada yang murtad. Demikian pula iman atau sudah masuk hati, tidak akan bisa lepas dari hati. Sudah terasa nikmat Bahkan orang berani mengorbankan segala-galanya kalau sudah masuk iman dalam hatinya. Kamu katakan tadi dia tidak pernah menipu. Demikian pula para rasul, mereka tidak pernah menipu, tidak pernah ingkar janji. Kemudian kamu katakan bahwa dia mengajarkan tauhid ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dia melarang beribadah, menyembah berhala, dia memerintahkan salat, jujur dan menjaga diri. Lalu raja ini, raja siapa tadi? Hirkol. Dia mengatakan, kalau memang yang kamu katakan semuanya ini benar, mau dia maudhi'a qadamayya ini, Maka Muhammad akan menguasai kerajaanku ini. Subhanallah, dia yakin. Karena Hirkol ini orang Nasrani. Nasrani punya kitab Injil. Di dalam kitab Injil diterangkan nanti akan ada nabi akhir zaman yang kekuasaannya meliputi seluruh dunia. Itu Injil yang asli. Sekarang sudah Injil yang bajakan. Sudah asli. Iya, Injil asli ada seperti itu. Kemudian kemudian mengatakan dan aku yakin bahwa akan keluar orang seperti dia. Walam akun adunnuhu minkum, tapi aku tidak nyangka kalau ternyata dari golonganmu orang Arab. Aku sudah nyangka bakal keluar orang kayak Muhammad ini. Cuma tidak saya sangka kalau keluarnya di Mekah. Kemudian kalau aku mempunyai kesempatan untuk bisa ketemu dia, walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamaihi. Kalau aku bisa ketemu dia, aku akan menghormati dia dan aku akan mencuci kedua telapak kakinya sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin iman ini sebenarnya ini. Ini kepingin iman Raja Hirqal ini. Kemudian akhirnya ini suratnya belum dibaca loh. Ini masih kepingin komentar tentang Muhammad aja siapa dia. Ayo sudah, sekarang mana suratnya? Lalu suratnya ketika hendak dibaca, oh ketika dibaca suratnya ternyata orang kerajaan marah semua, tidak setuju. Ribut semua. Suasana ramai. Tidak setuju. Ketika melihat suasana seperti itu, maka Raja Hirkal menyuruh Abu Sufyan dan orang-orang dari Mekah untuk keluar. Kamu keluar dulu. Ini urusan dalam negeri. Sudah, seluruh suruh, suruh masuk. Abu Sufyan sudah takut ini Abu Sufyan. Abu Sufyan ini, waduh Muhammad bakal luar biasa ini. Habis kita dengan Muhammad ini. Nah, apa masuk dalam diri Abu Sufyan bahwa Muhammad ini orang besar, bakal menguasai dunia. Yang nanti akhirnya Abu Sufyan juga masuk Islam dan Islamnya Islam yang baik. Setelah dikeluarkan orang-orang, kemudian utusan Rasulullah SAW yang bernama Dihyah al Galbi diberi upah, diberi harta, diberi pakaian, disuruh pulang kembali. Sekarang pembicaraan orang-orang dalam kerajaan, semua pintu ditutup. Pintu tutup semua. Ini pertemuan tertutup. Lalu Hirkol mengatakan, "Wahai sekalian orang Romawi, kalau kamu ingin menang, kamu ingin berkuasa terus, kerajaanmu akan tetap langgeng, kamu ikuti nabi ini. Kamu ikut nabi ini." Wah, ternyata seluruh isi kerajaan marah-marah, tidak ada yang setuju, mau berontak semuanya. Mau berontak mereka. Tapi mereka mau keluar tidak bisa, pintu sudah ditutup semuanya. Nah ini Hirkol khawatir, kalau saya masuk Islam, lain ini Saya tidak jadi raja lagi nanti. Akhirnya Hirkau bilang, sudah sudah ini ini. Balik lagi, balik lagi. Tidak jadi, tidak jadi. Sebenarnya saya tadi mengatakan itu hanya menguji imanmu saja. Kamu iman kepada Nasrani apa tidak? Itu aja. Wah, Rodina. Lalu sujud semuanya. Sujud kepada raja ini. Raja Hirkol ini. Wah, kami sujud kepada anda. Kami ridho. Subhanallah. Hirkol iman apa tidak? Hatinya iman. Tapi dia tidak masuk Islam karena karena apa? Karena kerajaan, karena harta, karena tahta. Memang kebanyakan orang tidak mau masuk Islam ya gara-gara itu aja. Gara-gara duniawi, materi, kerajaan dan yang lainnya. Sebenarnya dia percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan dia juga memberikan hadiah kepada utusan Rasulullah SAW. Tapi dia tidak mau iman, dia berdosa dan dia mendapatkan dosa-dosa rakyatnya. Inilah ma'asyur muslimin tentang surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan masih banyak yang lainnya. Di sini bisa kita ambil bahwa Islam itu pasti berkuasa di seluruh dunia, cepat atau lambat, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Tinggal tunggu waktu, tinggal faktor waktu saja unsur waktu adalah unsur terpenting dalam dakwah. Tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Kemudian juga Islam ini agama yang benar. Islam ini cahaya terang benderang. Setiap orang yang membaca ajaran Islam, mendengar ajaran Islam, meyakini Islam ini benar. Cuman faktor tidak mau iman macam-macam. Karena sombong, karena hasut, iri dengki, karena duniawi dan yang lainnya termasuk tokoh-tokoh kafir sekarang ini, itu iman, percaya Islam itu benar. Cuman ya tadi faktornya macam-macam. Wallahu a'lam bisawab Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mencintai dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua mudah-mudahan kelak diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikelompokkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga hari kiamat nanti kita mendapatkan minum dari al-haud